amalan hati dan bukan amalan lisan atau amalan anggota tubuh. Iya, tidak ada dalil baik dalil yang baik ataupun apalagi yang sahih yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melafatkan niatnya ketika beliau sholat. Iya. Barakallahu fiikum. Bahkan ya, ada satu ibarat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bal hadza al bid'ah ittifaqan. Bahkan ini yaitu melafatkannya merupakan kebid'ahan secara ittifaq. Sepakat seluruh para ulama ya, sepakat seluruh para ulama kalau ini adalah memang perkara yang tidak ada sunnahnya. Iya. Wa inna mahtalafu fi annaha hasanah atau sayyi'ah. Hanya saja mereka berselisih apakah bid'ah ini dikatakan bid'ah yang jelek atau baik. Adapun untuk bid'ahnya semua sepakat. Seperti itu ibarat dari Syekh Al-Bani rahimahullahu taala di dalam sifat salat Nabi beliau. Iya. Dan memang kita baca sebelumnya bahwasanya para ulama menyatakan ini memang sesuatu yang tidak pernah ada dalilnya. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Albani di sini, inna mahtalafu fi annaha hasanah au sayyi'ah. Hanya saja mereka para ulama berselisih ini bid'ah hasanah atau bid'ah yang jelek. Iya. Dan kita katakan bahwasanya inna kullu bid'atin fil ibadati dolalatun Sesungguhnya seluruh bid'ah di dalam ibadah itu adalah kesesatan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Iya. Setiap kebidahan adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu adanya di dalam neraka. Iya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dikarenakan agama kita adalah agama yang dibangun di atas dalil, dibangun di atas sikap ilmiah, maka wajib bagi siapa saja untuk beramal sesuai dengan dalil. Dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita lanjutkan kajian kita masuk kita dalam permasalahan at-takbir. Ya, silahkan dibuka bukunya halaman 23 Dikatakan oleh Al Albani rahimahullah taala di dalam ringkasan sifat salat Nabi. Tumma yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar wa huwa ruknun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam niftahu salati abtuhur Kemudian dia membuka salatnya dengan ucapan Allahu Akbar. Dan ini adalah rukun. Ini adalah rukun. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. berdasarkan sabda Nabi, mistahus salati at-tuhur. Kunci dari salat adalah bersuci. Watahrimuha takbir dan pengharaman salat adalah takbir. Maksud dari pengharaman di sini adalah takbir mengharamkan apa-apa yang diharamkan ketika seorang salat. Kita tahu orang yang salat tidak boleh berbicara, tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh bermain, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, dan yang mengharamkan perbuatan-perbuatan itu adalah ketika dia bertak bertakbir. Ketika dia bertakbir, maka diharamkanlah perkara-perkara tersebut. Iya. Wa tahliluha at-taslim. Iya. Nah, dan yang menghalalkan adalah at-taslim yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang tadi dilarang oleh ketika sholat adalah ketika seseorang mengucapkan sa salam. Maka ketika salam halal sudah perbuatan-perbuatan tadi. Iya. Menunjukkan kalau salatnya sudah selesai. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wala yarfa'u sautahu bitakbir dan janganlah dia mengangkat suaranya ketika bertakbir fikul sholawat di seluruh sholat salatnya illa idza kana imaman kecuali apabila dia adalah seorang imam. Wa yajuzu tablighul muadzini takbirul imami ilanna. Kemudian poin selanjutnya dan boleh menyampaikan seorang muadzin menyampaikan takbir imam kepada manusia idza wajadal muqtada lidalika apabila dia mendapati hal yang menuntut hal itu. Ya, jadi seorang muadzin boleh dia menyambung takbir imam ya seperti yang sering kita dengar di mana? Di Masjidil Haram ya. Apabila dia mendapatkan hal yang memang menuntut dia untuk berbuat seperti itu. Kamarabil imam seperti apabila imam sakit. Wadha'i sautihi dan suaranya lemah au kasratil musallina khalfahu atau banyaknya orang yang salat di belakang dia. Karena ribuan jamaahnya misalnya yang tidak mungkin bisa didengar apabila hanya suara dari imam, maka muadzin boleh menyambung adan, ya, mengikuti adan sang imam. Poin selanjutnya wala yukabbirul ma'muma illa aqaba intiha'il imami min takbir dan seorang makmum tidak boleh bertakbir kecuali setelah selesainya imam dari takbirnya. Ya, ketika imam selesai takbir baru makmum ini ikut. Iya, ini ringkasan dari poin-poin yang akan kita baca. Iya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Di antara dalil ya, yang menunjukkan tentang permasalahan takdir itu adalah rukun. Ya, tadi kita katakan takdir adalah rukun. Jadi sholat seorang hamba tidak akan sah kecuali dengan dia bertak bertakbir. Dan takbir di sini adalah ucapan Allahu Akbar, bukan permasalahan mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan ini ada permasalahan yang lain nanti. Sekarang yang kita bahas adalah ucapan tak takbir. Ucapan takdir itu hukumnya adalah rukun. Dirawayatkan oleh Al Imam Tabrani rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda'a Sesungguhnya tidak akan sempurna salat seseorang dari kalangan manusia hingga dia berwudu. Ya. Fayadul Maka dia meletakkan air wudu di tempat-tempatnya. Ya, ada di wajahnya, ada yang dimasukkan ke lubang hidungnya, tangan, ya, dan sebagainya. Tumma yaqul, kemudian dia mengatakan, Tumma yaqula, Allahu Akbar. Ini menunjukkan disyariatkannya tak takdir. Eh. Kemudian Al-Bani mengatakan, ya. wa kana yarfa'u sautahu bitakbir. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya ketika bertakbir hatta yusmi'a min khalfahu man khalfahu hingga beliau memperdengarkan ya takbir tersebut kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Wa kana idza marida rafa'a Abu Bakr sautahu dan apabila apabila beliau sakit Abu Bakar pun mengangkat suaranya yuballighun nasa takbirahu ya, Abu Bakar menyampaikan takdir beliau sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Ya. kana yakulu dan beliau mengatakan jika qala imamu Allahu Akbar. Ya. Dalam riwayat Ahmad ya dari sahabat Abu Hurairah apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila imam mengatakan Allahu Akbar Fakulu maka ucapkan oleh kalian Allahu Akbar. Nah, ini dalil yang menunjukkan apa? takdirnya makmum setelah takdirnya imam. Nah, ini yang kita baca dari sifat sholat Nabi. Jadi Al Imam Al Albani Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah dalam tulisan sifat sholat Nabi punya tiga kitab. Yang pertama asal dari kitab sifat sholat Nabi terdiri dari tiga jilid. Kemudian beliau ringkas menjadi sifat sholat Nabi satu jilid. Kemudian beliau ringkas lagi menjadi tauhid sifat sholat Nabi. Iya. Nah, baik kita masuk ke beberapa masail terkait masalah ini. Barakallahu fiikum. Tadi kita katakan bahwasanya hukum dari takbir itu adalah rukun. Walaupun sesungguhnya para ulama berselisih tentang hukum ini. Mayoritas ahlul ilmi, jumhur ahlul ilmi, mereka berpendapat kalau ini adalah rukun. Iya. Di antara dalilnya adalah hadis yang tadi kita baca dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza kumta ila salati fa'afdhil wudu'a." Apabila engkau bangkit menuju salat, maka sempurnakanlah wudu, tsumma takbalil kiblata Kemudian menghadaplah engkau ke kiblat, fakabbir. Dan bertakbirlah. Dan atau maka bertakbirlah Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Iya. Dan ada hadis yang lain tetapi kita cukupkan. Adapun pendapat yang kedua, barakallahu fikum adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut yakni takdir adalah sunnah. Iya. Bagaimana barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat Al-Imam Az-Zuhri. Akan tetapi penisbatan hal ini kepada Al-Imam Az-Zuhri pun tidak tepat. Iya, Kenapa? Dari kalimat Al-Imamu Az-Zuhri sendiri ada intimal, ada kemungkinan bahwasanya barakallahu fiikum yang diucapkan al imamu Zuhri ini sesungguhnya bukan takbiratul ihram. Ya, al imamu Az-Zuhri sebagaimana yang dikatakan oleh al imamu Malik, dia mengatakan Ida adrokar ar rokata fakabbir takbiratan wahidah." ajza'at anhu tilka takbirah. Yang dikatakan Al-Imam Zuhri adalah apabila seseorang mendapatkan rokaat, yakni dia mendapatkan imam ruku, Fakat baru takbiratan wahidah. Kemudian dia bertakbir dengan satu kali, Azza'at anhu tilka takbirah. Maka takbir itu telah mencukupkan dia. Takbir itu telah mencukupkan dia. Sebagian para ulama mengatakan oh Imam zuhri berarti menganggap takbiratul ihram itu bukan rukun, bukan sebuah kewajiban. Iya. Nah, kenapa? Karena ketika ruku dia mengatakan cukup takbir satu kali, satu kali. Iya. Dan ternyata barakallahu fikum pendapat ini dipahami oleh para ulama yang lain bahwasanya yang diinginkan oleh halimah imam di sini maksudnya ialah ketika seorang yang masbuk datang mendapati imam sudah ruku, kemudian dia tidak takbir dua kali. Dia hanya takbir satu kali, satu kali ketika takbiratul ihram langsung ruku. Ini sudah cukup. Nah, sehingga ucapan Imam Zuhri tadi ada kemungkinan yang menunjukkan kalimat tersebut bukan maksudnya menganggap hukum tersebut adalah sun sunnah. Bisa dipahami ya? Iya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang ada, maka yang hak yang rajih takbiratul ihram itu adalah rukun. Adalah rukun yang tidak sah salat seorang hamba tanpa adanya takbiratul ihram. Kemudian Barakallahu fikum permasalahan yang kedua adalah permasalahan tentang bagaimana lafaz takdir tersebut. Ya. Bagaimana lafaz takdir? Jumhur mayoritas ahlul ilmi menyatakan bahwasanya ucapan takdir itu hanya Allahu Akbar. Sebagaimana dalil yang tadi kita kita baca. Iya, adapun dia apabila mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ mengandung makna takdir, tetapi bukan Allahu Akbar, jumhur ini mengatakan tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullahu taala, "Lau iftataha ar-rajulu salata bi sab'ina isman min asma'illahi wa lam yukabbir lam yujzi. Ya. Apabila seseorang membuka salatnya dengan 70 nama dari nama-nama Allah tetapi dia tidak mengucapkan takbir maka salatnya itu tidak sah. Ya, ucapannya itu belum cukup ya untuk dianggap dia telah memulai salat. Iya. Nah. Baik. Saya ulangi. Jumhur ahlul ilmi ini eh, maaf ada sedikit ralat supaya tidak salah. Jumhur ahlul ilmi mereka mengatakan bahwasanya sholat itu akan sah apabila dia memulainya dengan tak takbir. Ya. Kemudian al Imamu Ahmad dan al Imamu Malik mereka lebih merinci, lebih spesifik. Mereka mengatakan bahwasanya lafaz takbir itu hanya Allahu Akbar jadi jumhur ahli ilmu mereka mengatakan bahwasanya yang sah untuk sholat itu adalah dengan membukanya dengan tak takbir. Kemudian dari jumhur ini kemudian mereka berselisih yang namanya takdir itu apa? Gitu. Al Imam Ahmad, Al Imam Malik, Al Imam Daud Al Zahiri mereka mengatakan lafaz takbir itu hanya Allahu Akbar. Hanya Allahu Akbar. Adapun alimah imam ini, beliau berpendapat boleh Allahu Akbar, boleh pula Allahul Akbar. Allahul Akbar. Jadi kata pada kalimat pada kata akbarnya ditambahkan alif lam. Ya. Kalau Imam Ahmad tadi Allahu Akbar seperti yang sering kita gunakan. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh Allahu Akbar, boleh juga Allahul Akbar. Iya. Kenapa? Karena mereka berpendapat ini pun adalah kalimat takdir. Iya. Kemudian Al Imam Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah mereka mengatakan bahwasanya lafaz takbir itu boleh Allahu Akbar boleh Allahul Akbar, boleh Allahul Kadir, boleh Allahu Kadir. Jadi kalau ikut pendapat Abu Yusuf, ya, boleh seseorang mulai salat dengan Allahu Kadir atau Allahul Kadir atau Allahul Akbar atau Allahu Akbar. Iya. Baik. <clears throat> Adapun Imam Ibnu Hazm mengatakan boleh dengan lafaz apapun selama itu mengandung makna takdir. Takbir kita tahu artinya mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mana barakallahu fiikum yang ya rajih dari pendapat-pendapat ini. Yang pertama yang kita katakan yang rajih adalah pendapat al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, al-Imam Daud. Yang mereka mengatakan lafaz takbir itu hanya Allahu Akbar. Iya. Sekarang mari kita membaca Naam apa makna dari kalimat Allahul Akbar. Iya. Dan kenapa pula para imam ini atau Imam Ahmad yang kita katakan pendapat yang roji? beliau hanya menyatakan Allahu Akbar yang dikatakan kalimat takbir tersebut. Kita baca alasannya. Ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pendapat ini kuat dari lima sisi. Pendapat Al-Imam Ahmad yang mengatakan lata takbir hanya Allahu Akbar ini kuat ini rajih dari lima sisi. Ya. Yang pertama, Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan watahrimuha takbir dan yang mengharamkan sholat adalah at-takbir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-takbir, alif lam di sini lil ahdi, lil ahdi. Apa maksud dari lil ahdi? Iya, saya kasih contoh dulu. Kalau dikatakan baitun, apa baitun? Rumah ya. Maka rumah di sini belum tertentu, belum ditentukan. Jadi bisa rumah siapa saja, bisa rumah yang mana saja. Tapi kalau sudah dikatakan al-baitu ditambah alif lam depannya, maka rumah yang diinginkan di sini oleh orang yang mengatakannya, yang mengucapkannya adalah rumah yang sudah dipahami, rumah yang sudah diten, ditentukan. Iya. Nah, demikian pula pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hat takdir. At takdir di sini dengan menggunakan alif lam. Maka takdir di sini adalah sesuatu yang sudah dikenal, sudah diketahui dari siapa? Dari Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak takdir di sini adalah takdir bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan berbagai macam pemahaman tidak. Akan tetapi takdir yang sudah memang dikenal, diketahui, sudah dilakukan oleh Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kata Imam Ibnu Qayyim ini seperti alif lam pada kata yang sebelumnya. Miftahus sholati abtuhuru. Kuncinya sholat adalah bersu, bersuci. Dan bersuci isi di sini adalah bersuci yang sudah dipahami. Ya. Sesuai dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya tidak boleh seseorang tayamum kalau di situ masih ada air dan Rasulullah selalu menggunakan air, tidak beralih ke tayamum. Ya, selama di situ masih ada air yang bisa untuk digunakan berwudu. Padahal tayamum juga termasuk bersu, bersuci. Iya. Maka takdir di sini pun seperti itu. Takdir di sini adalah takdir yang dipahami, yang sudah didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. <clears throat> Wahakada takdiru huna? Ya, saya ringkas kata Imam Ibnu Qayyim dan demikian pula takdir di sini huwa takdirul mahmud alladzi naqalathu ummah. Dia adalah takdir yang sudah diketahui, dipahami ya. Yang sebagaimana takdir yang telah dinukilkan oleh umat ini. Iya, naklan yang khalafan an salaf an nabiyha dinukilkan secara doruri dari orang-orang belakangan, diambil dari orang terdahulu, ya, yang pertama dari umat ini yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, "Annahu kana yaqulu fi kulli salatin la yaqulu ghairahu." Nabi di setiap salatnya bagaimana beliau bertakbir? Beliau bertakbir dan mengucapkan Allahu Akbar la yaqulu ghairahu. Beliau tidak pernah mengucapkan yang lain. Ya, padahal kalimat-kalimat takdir itu bah, banyak, tidak pernah diriwayatkan sekalipun Rasulullah menggunakan kalimat takdir yang lah, yang lain. Iya. Wala marratan wahidah, tidak pernah walaupun satu kali. Fahada wal muradu bila syakin. Iya. Dan inilah yang diinginkan tanpa diragukan lagi. Iya. Dan hadil jadinya sudah kita baca tadi. Ya, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Iya. Demikian satu barakallahu fikum dari lima sisi yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Saya rasa cukup ya. Nah, intinya tidak ada dalil yang menunjukkan takdir itu selain Allahu Akbar. Kalau seandainya ada, insya Allah kita lakukan. Kenapa? Waris datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama tidak ada, maka takdir di sini adalah takdir yang kita pahami, yang pernah kita dengar, yang kita diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, permasalahan yang berikutnya, yang ketiga, apakah cukup satu takbir bagi seorang makmum yang mendapati imam dalam kondisi ruku. Nah, tadi setelah kita baca, ya intinya, nah seorang masbuk ketika dia masuk masjid dia dapati imam sudah dalam keadaan ruku. Dia bertakbir satu kali. Apakah itu cukup? Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ahli ilmi menyatakan cukup bagi bagi dia untuk takbir satu kali. Iya. Dikatakan oleh Al Imam Abbas Ibnu Abdul Azim Al Ambari rahimahullahu taala iya, sebagaimana dinukilkan oleh Al Imam Ibnu Rajab iya. Innal ma'muma idza adrakal imama fir ruku'i fakabbara takbiratan wahidah fa innahu yujzi'uhu wa aqidu salatuhu inda jumhuril ulama wa qala bihadza az-zuhri kama taqaddam sesungguhnya makmum apabila dia mendapati imam dalam kondisi ruku kemudian dia bertakbir satu kali maka hal ini cukup bagi dia dan telah terjadi salatnya ya di sisi ahli ulama ya mayoritas para ulama dan Al-Imam Zuhri mengatakan demikian seperti yang tadi telah dinukilkan. Iya. Ada pendapat yang kedua, barakallahu fikum, ya. Yang menyatakan bahwasanya tidak cukup bagi dia takbir satu kali. Jadi dia harus melakukan dua dua kali. Yang pertama takbiratul ihram dan yang kedua barakallahu fikum Naam adalah takbir untuk ruh ruku. Iya, kita katakan nah ya kita katakan bahwasanya apabila dia mampu untuk dua ruku, afwan, apabila dia mampu untuk dua takbir, maka dia lakukan dua takbir tersebut. Iya, karena nanti takbir intikal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, ya, kemudian ke sujud, ya, ini kan takbir juga ya. Para ulama berpendapat antara wajib dengan mustahab. Iya, jadi ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat mus mustahab. Iya. Jadi apabila ketika dia memulai sholatnya, dia takbiratul ihram, kemudian takbir lagi untuk ruku, bisa dia lakukan dua-duanya, maka dia telah melakukan minimalnya yang sun yang sunnah. Iya. Tetapi sekarang permasalahannya barakallahu fikum ya, apakah cukup dia untuk takbiratul ihram sendiri? Takbiratul na'am ihram saja. Cukupkah dia untuk kemudian dia dianggap telah sholat dan mendapatkan ruh, ruku bersama imam? Eh, maka jawabannya barakallahu fikum itu cukup. Iya. Eh. Dikatakan barakallahu fikum oleh Al Imam Malik dan ini pendapat Al Imam Malik Ya. Wal wajibu ayatiya bitakbirin bitakbirataini in tata'a. Dan yang menjadi wajib adalah dia mendatangkan dua takbir apabila dia mampu. Wa illam yastati' apabila dia tidak mampu fatakunu hadhihi takbiratu lil ihram maka takbir yang pertama itu dianggap sebagai takbiratul ihram. Iya. Wahada madahaba ilaihi al-imam Malik. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh al-imam Malik. Jadi cukup. Walaupun kalau dia bisa dua, dua-duanya dia lakukan. Kemudian apa hukum takbiratul intikal? Ya. Takbir perpindahan. Ya. Mayoritas ahlul ilmi berpendapat bahwasanya takbir intikal ini adalah perkara yang mustahab. Kenapa mereka mengatakan mustahab? Yang pertama, karena takbir-takbir ini tidak disebutkan dalam hadis al-muti tahu. Pernah mendengar hadis orang yang disuruh sholat tiga kali oleh Rasulullah? Nah, dia datang kepada Rasulullah dalam kondisi sudah sholat dua rakaat kan? Kata Rasulullah apa? Irji, fasalli, fa innaka lam tusalli. Pulang kamu, kembali lagi. Nah, kembali lagi untuk sholat. Sungguhnya engkau belum sholat. Dia sholat dua rakaat. Kemudian kembali lagi. Rasulullah kemudian mengatakan lagi kepada dia, kembalilah sholat, engkau belum sholat. Sampai tiga kali, akhirnya orang itu meminta diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun mengajarkan dari awal untuk bertakbir, kemudian naam al-fatihah, kemudian ruku, ya dengan tumak nina sampai akhir. Apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, hadis yang disebut sebagai hadis al-musi salatahu, ya. Apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, para ulama menganggap ini adalah perkara yang wajib. Perkara yang rukun untuk dilakukan ketika sholat. Nah, dalam permasalahan takdirul intikal tidak disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini menunjukkan apa? Karena tidak disebut, maka ini bukan sebuah kewajiban. Iya. Nah, maka mereka pun mengatakan ini adalah pendapat yang mustahil. Dalil-dalil yang ada adalah dalil-dalil perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menunjukkan perkara yang wajib. Apabila Rasulullah melakukan satu perbuatan, tetapi tidak ada perintah, hanya beliau melakukan, para ulama mengatakan perbuatan ini tidak menunjukkan hal itu sebagai sebuah kewajiban. Di antaranya adalah dalil yang diriwayatkan oleh al Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru kullama khafada wa rafa'a. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir setiap kali khafada. Beliau na'am turun. Ya, ruku. Wa khafa wa rafa'a atau setiap kali beliau bang bangkit. Nah, ini kan cerita dari siapa? Abu Hurairah menjelaskan tentang perbuatan salat Rasul Rasulullah. Kata para ulama ini adalah hadis yang menunjukkan perbuatan dan hukum asal dari perbuatan Nabi tidak menunjukkan sebuah kewajiban. Sampai ada dalil yang menunjukkan perkara itu adalah perkara wajib. Iya. Ini faidah-faidah yang naam kalau kita tahu ini banyak membantu sebenarnya. Iya. Baik. <clears throat> Kemudian di antaranya lagi adalah dalil yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangkit untuk salat, beliau bertakbir Summa hina yarka'u. Kemudian ketika beliau ruku. Summa yakulu. Kemudian beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Ketika beliau mengangkat rusuknya dari ruku. Summa yakulu wa huwa qa'im. Kemudian beliau berdoa ketika beliau telah bangkit. Rabbana walakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika beliau turun. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika beliau mengangkat kepalanya. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika sujud. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika bangkit dari duduk. Iya. Nah, dari nah dari hina yakumu ini ba'dal julus. Iya. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika bangkit dari sujud. Nah, setelah beliau duduk. Nah. Baik, beliau bangkit bertakbir lagi setelah bangkit dari naam uh, ah, rokaat kedua setelah du, duduk. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan Barakallahu fikum takbir intikal itu adalah sunnah. Iya. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya barakallahu fikum para sahabat ya, seperti Utsman, Muawiyah, Ibnu Umar. Mereka ini tidak pernah menyempurnakan takbir. Tidak pernah menyempurnakan takbir. Yakni orang-orang dari kalangan tabi'in tidak pernah mendengar sahabat-sahabat tadi ya seperti Ibnu Umar, Utsman, Muawiyah mereka menyempurnakan tak takdir Sehingga tidak perlu walaupun tidak perlu. Naam, tidak wajib untuk dia bertak bertakbir. Ya. Mereka tidak pernah mendengar para sahabat melakukan ini. Nah, adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan takdir intikal pun wajib. jadi jumhur tadi apa? Mustahab. Pendapat kedua apa? Hah? Dia mengatakan tidak ada. Karena mereka tidak pernah mendengar sahabat malah melakukannya. Mereka mengatakan Ibnu Umar, Muawiyah, Sa'id, Ibnu Jubair, mereka tidak pernah menyempurnakan enam apa? takdirnya. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan hal ini adalah wajib. Iya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kita diperintahkan untuk apa? Melakukan apa yang diriwayatkan dari Nabi. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ya. Alasan yang kedua kata Ibnu Hazm, ya, Mudawamatuhu ala dzalik. Terus menerusnya Rasulullah melakukan itu. Ya. Dan tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah meninggalkan hal tersebut. Ya, Rasulullah tidak pernah dalam satu riwayat meninggalkan hal tersebut. Iya. Kalau tadi pendapat yang kedua Pak Tabiin yang mengatakan sahabat tidak melakukannya. Ada pun dalil dari Nabi ada tidak? Tidak ada. Berarti kembali ke hukum asal Nabi terus menerus melakukan hal tersa tersebut. Eh. Dikatakan oleh Al Imam Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari mengomentari pendapat yang kedua. Yang tadi pendapat kedua mengatakan apa? Tidak pernah para sahabat menyempurnakan tak takbir. Kata Imam Al Hafidh Ibnu Hajar, Hada yuhmalu ala iradati tarkil jahri. Ini ada kemungkinan bahwasannya yang diinginkan tidak menyempurnakan di sini karena memang para sahabat tidak jahar dalam bertak bertakbir. Ketika tidak jahar maka tentu ya sebagian orang tidak akan mendengar. Iya. Wahamalahu jama'atun min ahli ilmi alal ikhfa kata Ibnu Hajar Sekelompok ahlul ilmi menyatakan tidak terdengar di sini karena mereka memang ifa menyembunyikan ya suaranya. Jadi bukannya tidak baca, tetapi menyembunyikan. Ya. Dan ini barakallahu fikum adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, Ya mufti ya Saudi Arabia ya. Nam yang meninggal pada 1422 Hijriah yang lalu kalau tidak salah. Beliau mengatakan pendapat ketiga ini yang wajib. Iya. Eh. Kenapa? Beliau mengatakan hadal qaulu azhar. Ucapan ini adalah ucapan yang paling nampak sesuai dengan dalil. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafadha alaihi. Alasan yang pertama kata beliau Rasulullah selalu menjaga perbuatan ini. Wa amara bihi dan beliau memerintahkannya. Wa aslul amri lil wujub dan hukum asal dari sebuah perintah adalah sebuah kewajiban. Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Adapun yang diriwayatkan dari Utsman, dari Muawiyah, mereka tidak menyempurnakan takbir ini dibawa pemahamannya kepada pemahaman adamul di dalam Mereka memang tidak menjaharkan ucapan takdir tersebut. La'annahuma tarakahu bukan karena mereka meninggalkannya. Ya. Ihsanan lidhanni bihima. Kita harus berhusnudan kepada mereka. Ya. Wa ala taslim anna tarka waqa'a minhuma. Ya. Kita harus husnudzon kepada mereka. Mereka bagaimana mereka menyelisihi apa yang telah waris dan telah jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kata beliau, ini bahasa saya. Taruhlah. Memang Utsman, Umar dan para ulama yang lain memang tidak menyempurnakan takdir. Taruhlah memang seperti itu. Maka mana yang akan kita kedepankan? Mana yang akan kita pegang sebagai hujah? Ucapan Nabi atau perbuatan sahabat? Demikian Ibn mengajari kita. Ya. Kalau seandainya andai bertentangan antara ucapan Nabi dengan ijtihadnya sahabat, mana yang kita akan pakai, mana yang kita amalkan? Tentunya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal hujjatu muqaddamatun ala ra'ihima. Hujjah itu harus didahulukan dibanding pendapat dua orang sahabat tadi, Bahkan dari seluruh sahabat-sahabat yang lain. Yang lain. Eh. Baik. Dan ini pun barakallahu fikum adalah juga pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi insyaallah yang roji hukum dari takbir perpindahan pun adalah wa, wajib. Atau minimalnya adalah sun, sunnah karena Nabi selalu melakukan ini bahkan Nabi memerintahkan kita untuk meniru sholatnya sehingga kita katakan yang roji adalah wa, wajib. Nah, Allah a'lam Sebelum kita akhiri kajian kita ini, saya akan membawakan tentang permasalahan sujud tilawah. Iya. Bagaimana kalau seandainya imam sampai pada ayat-ayat saj sajadah? Iya. Wa yulhaqu bidzalika takbir fi sujudi tilawah Hal ini pun dibawa kepada permasalahan takdir dalam sujud tilawah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir di setiap beliau turun ataupun setiap beliau bang bangkit ketika beliau membaca ayat sajadah kemudian dia sujud apakah ini turun iya ketika naik apakah ini bangkit iya maka setiap turun dan setiap bangkit Nabi bertak bertakbir. Maka hendaknya imam yang sampai pada surat as jeda. kemudian ingin sujud tilawah hendaknya ketika turun dia bertakbir dan ketika bangkit juga dia bertak bertakbir. Iya. Wahada umum. Ini adalah perkara yang umum. Ya fihi sujudu tilawah sekolah. Masuk ke dalam hal ini juga adalah sujud tilawah ketika sedang sholat. Iya. Dan insya Allah seperti ini ya. Barakallahu fikum. Ini yang kita baca dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Allahu a'lam Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram Al Imam Al Hafidh Al Hajar rahimahullahu taala. Iya. Hadis yang pertama adalah hadis nomor 539. Ya. Qala berkata Al-Imam al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah yang Allah ridha kepadanya. Qala dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La taqaddamu Ramadana bisaumin yaumin bisaumi yaumin wala yaumain Ya la taqaddamu ya asalnya la tatakoddamu tetapi diringkas menjadi la takoddamu iya la takoddamu maknanya la tasumu qabla ramadan yauman au yaumain istiqbalan li ramadan lihat di bawahnya ada mufradat hadis ya kosakata hadis ini ya dikatakan di situ Takodamu asluhu tatakodamu. Takodamu ini asalnya adalah tatakodamu. Hudifat ihdata ain. Dibuang satu dari dua taknya. Maknanya, La tasumu, janganlah kalian berpuasa. Qobla Ramadan, sebelum Ramadan. Satu atau dua hari. Untuk menyambut Ramadan. Jadi tidak boleh berpuasa sampai yakin itu adalah satu Ramadan. Tidak boleh seseorang ini Ramadan sebelum ya, ah saya puasa untuk dianggap Ramadan. Siapa tahu ini memang Roma, Ramadan, tidak boleh. Tidak boleh. Boleh dia bersemangat dalam ibadah, tetapi jangan sampai seperti ini. Iya, kita lihat tidak semua orang yang punya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu lalu kemudian diterima. Tidak semua. Ya. Contohnya ini, apabila seseorang sholat, maaf, puasa, ya, sebelum masuknya bulan Ramadan, dia niatkan untuk Ramadan, ini adalah amalan yang diharamkan. Tidak akan menjadi amalan sholat, walaupun dia ikhlas. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan. Kalau sudah tidak mengizinkan ya jangan. Iya. Nah, Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan bisaumin dengan saum, dengan puasa. Yaumin satu hari, wala yaumin tidak boleh pula dua hari. Nggak boleh mendahului puasa satu atau dua hari nggak boleh. Illa rojulun kana yasumu sauman kecuali bagi seseorang yang memang terbiasa puasa falyasumhu maka boleh. Maksudnya apa? Barakallahu fikum. Ya. Bisa antum lihat di maknanya di baris yang keempat dari bawah. Satu, dua, tiga, empat dari bawah lihat. Karena yasumu sauman ay karena qad i'tada siyama ayyamin ma'lumah. Dia memang sudah terbiasa puasa pada puasa-puasa yang di hari-hari yang telah di ketahui. Wa wafaqa akhir yaum au min Sya'ban. Dan hari yang sudah biasa itu kebetulan bersamaan dengan akhir Sya'ban. Iya. Misalnya pada tanggal 29 Sya'ban ya jatuh pada hari Senin atau jatuh pada hari Kamis yang dia biasa puasa tahun Senin Kamis. Boleh dia dia dia dia puasa? Jawabannya? Boleh tidak? Boleh. Kalau niatnya puasa Senin Kamis. Kalau puasa niatnya untuk Ramadan? Tidak boleh. Jadi jangan bilang katakan boleh. Kecuali ada alasannya. Ya. Boleh tidak? Boleh. Kalau dia memang biasa puasa Senin Kamis. Tidak boleh apabila dia niatkan untuk saum Ramadan. Iya. Barakallahu fikum. Baik, kita langsung kepada ma yukhadhu minal hadis apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini halaman sebelah kanannya itu 442 iya ma yukhadu minal hadis apa yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama anahyu anit dumi syahri ramadhan larangan untuk mendahului bulan Ramadan bisyami yaumin dengan puasa satu hari au yaumain atau dua hari eh. wa zahiru an wa zahirun nahyi at-tahrim ini ya atau ha ini Gak terlalu nampak ya eh, Baik, insya Allah itu nahyu Iya. Iya. Dan eh, dohir dari larangan di sini adalah at-tahrim, yaitu keharaman. Nanti kita lihat lagi ya di cetakan yang lain, mungkin yang agak gede. Iya, saya minta maaf. Iya, kurang jelas. Wahamalahu kasirun minal ulama alal karohah dan mayori atau banyak dari kalangan para ulama yang membawa larangan di sini kepada makna makna karoha. Iya. Iya. Faman haramahu nadhara ila nahi. Maka barang siapa yang mengharamkan hal tersebut, dia melihat dari sisi larangannya. Waman karihahu dan barang siapa yang mengatakan ini perkara yang makruh, nazara ila istisna. Beliau melihat dari sisi pengecualiannya. Iya, bukan mutlak tidak boleh puasa, boleh puasa. Iya. Kalau alasannya benar. Eh, seperti seorang yang tadi kita katakan biasa puasa kebetulan itu adalah hari akhir 6 Sya'ban. Faedah yang kedua, ar ruhsatu fi siyami liman sadafa qabla Ramadhana lahu 'adatu siyamihi. Kasiyam yaumil khamis abil isnain. ar ruhsah adanya keringanan fi untuk berpuasa liman sadafa qabla Ramadan bagi orang yang kebetulan sesuai dengan sebelum Ramadan ini sesuai dengan kebiasaan puasanya. Kasiyami yomil khamis awil isnain. Seperti puasa pada hari Kamis atau hari Senin. Wahadihi rukhsah di ijma'il ulama. Dan rukhsah ini dengan kesepakatan seluruh para ulama. Faidah yang ketiga. Al hikmatu fi dzalika. Hikmah hal tersebut. Ya, kenapa tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa? Wallahu alam Allah yang lebih tahu. Hikmahnya adalah tamyizu faraid al ibadat an nawafilihah. Hikmahnya adalah untuk membedakan ibadah-ibadah yang wajib dengan ibadah-ibadah yang sifatnya nafilah. Sama-sama puasa, tapi terbedakan apakah puasa wajib dengan nafilah, yaitu dengan perbedaan niat. Iya. Maka tidak bolehnya seseorang mendahului Ramadan ini juga adalah salah satu cara untuk membedakan ya apakah hal itu ibadah yang wajib ataukah ibadah yang nafilah. Wal istidadu li saumi Ramadan binasyati rabbah. Dan di antara hikmahnya juga adalah untuk mempersiapkan diri berpuasa pada bulan Ramadan dengan nasyat, yakni dengan semangat ya dan keinginan yang kuat. Rabbah. Iya. Warajaha Ibnu Hajar anal hikmah dan yang dikuatkan oleh Al Imam Ibnu Hajar bahwasanya hikmah dari larangan ini adalah anak hukmah siam muallakun biru yatim hilal. Bahwasanya hukum puasa di sini yaitu puasa Ramadan ini terkait dengan ru'yah hilal, dilihatnya hi, hilal. Iya, yakni bulan sabit yang muncul di awal permulaan bulan. Iya, atau di akhir sebuah bulan. Kalau Syaban berarti akhir bulan Sya Syaban. 29 sore dilihat apakah ada bintang kecil sabit ya di ufuk. Kalau seandainya ada maka ini tanda kalau ini terakhir Syaban besok Ramadan. Iya, demikian pula akhir Ramadan dilihat dengan ru'yatul hilal. Yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, apa hikmah dari larangan mendahului puasa Ramadan sebelum waktunya? Bahwasanya hukum siam ini terkait dengan ru'yatul hilal, dilihatnya hilal. Ya. Faman taqaddamahu biyaumin au yaumain faqad hawala ta'na fi dzalikal hukmi. Maka barang siapa yang mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari, maka dia telah berusaha untuk mencela hukum tersebut. Iya, mencela hukum tersebut. alam yang hikmah karohatu tanatu fiddin. Dan bisa jadi hikmah yang lain adalah dibencinya se seorang untuk tanatu berlebihan dalam aga agama. Ya, kalau di dalam Islam, Islam itu agama yang mudah. Apabila seseorang ingin memperberat dengan mengada-adakan ibadah sendiri, justru itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa tajawuzul hudud. Dan ini adalah perbuatan melampaui batas yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang keempat, amma idza kana 'alal insani saumun wajibun ka qada'i ramadhana aw nadar fa inna siyama kubair ramadhan laisa rukhsah wa innama huwa azimah yajibu alaihi siyam li'anna ada al-wajib muqaddamun 'alal makruhat Ayat yang keempat, adapun apabila pada diri seseorang ada tanggungan puasa yang wajib seperti kodok Ramadan, dia punya hutang puasa bulan Ramadan belum selesai misalnya, ya. Atau puasa nadar misalnya, maka puasa sebelum Ramadan ini bukan lagi ruhsah bagi dia. Tetapi adalah sebuah azam. Yang wajib bagi dia untuk ditunai tunaikan. Besok 20 apa hari ini besok 29. Nah, bisa jadi lusa adalah satu Ramadan, ya kan? Nah, atau bisa jadi pula rusa adalah tanggal 30 Syaban. ya Kan kalau nggak 29 maka 3 30 kan? Iya. Sementara dia masih punya punya utang puasa. Maka ketika itu bukan rusuh lagi bagi dia, bahkan dia wa, wajib berpuasa ketika itu. Iya. Lianna ada al wajib karena menunaikan sebuah yang wajib ini didahulukan dibanding melakukan perkara yang mak makruh. Besok makruh sebenarnya hukum asalnya, tapi karena dia punya hutang yang hutang itu wajib, maka wajib didahulukan. Ya. Nah, walaupun di hari yang hukum asalnya adalah mak makruh. Iya. Kemudian faedah yang terakhir, yang kelima, Iya. Inna maktasarul hadithu ala yawmin au yawmain. Kenapa hadis ini hanya membatasi puasa satu hari atau dua hari saja? Li'anal Bali berarti man sudah karena ini seringnya mayoritasnya orang yang niatnya seperti itu, pengen mendahului tapi nggak banyak-banyak. Iya, satu atau dua hari saja. Iya. Wa qad qata'a katsirun min asy bi anna man'i min awal sadih asara min Sya'ban. Iya. Mayoritas dari kalangan Syafi'iyah, Syafi'iyah telah menetapkan ya, bahwasanya larangan ya. Larangan di sini dimulai dari tanggal 16 Sya'ban. Ya. Mereka berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah, "Idan tasafa Sya'banu fala tasumu." Apabila Sya'ban telah sampai di tengah-tengah, ya, tengah, sudah sampai di pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ya. Akan tetapi mayoritas ahlul ilmi mereka berpendapat jawazu saumatatawu ba'da nisfi Sya'ban. Jumhur ahli ilmi masih membolehkan untuk puasa sunnah tatawu walaupun telah melewati pertengahan Sya'ban. Wa dha'afu hadzal hadis. Mereka mendoifkan hadis yang dipakai oleh pendapat Syafi'iyah tadi. Wasadallu ala istihbabihi bima ja'a minal has ala siyam Sya'ban. Dan mereka jumhur ahli ini ber, berdalil disunahkannya ya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Iya, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Iya. Hanya saja larangannya bagaimana? Tadi, satu hari atau dua hari. Nah, demikian. Faidah, Ini ada satu faidah dan setelah faidah ini kita tutup majelis kita. Furidu siyamu ala salati marahila. Saum ini diwajibkan kepada umat Islam ini dengan tiga tahapan. Jadi Ramadan ini jadi wajib dengan tiga tahapan. Tahapan yang pertama, furidu siyamu Asyura. Yang paling pertama adalah kewajiban puasa Asyura. Tanggal berapa Asyura? 10 Muhar Muharram. Iya. Kemudian Nabi berazam untuk sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. 9, 10 atau 10, 11 atau boleh juga 9, 10, 11. Iya. Jadi sebelum Ramadan diwajibkan yang diwajibkan adalah saum Asyura. Faqad amara Nabi bi siyami Asyura sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan ya puasa Ashura. Yang kedua, furido saumu Ramadana ila tahyir baina siyam wal fidyah. Marhalah yang kedua ya, adalah telah diwajibkan puasa Ramadan, tetapi ketika itu masih ada pilihan. Apakah seseorang saum atau mengganti dengan fid fidyah. Ya. Ketika itu fidyah belum hanya untuk orang-orang tertentu saja tidak, tapi boleh semuanya. Yang nggak ingin kaum dia menggantinya dengan fid fidyah. Allah Ta'ala Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun atau fidyatun ta'amu miskina. Dan bagi orang-orang yang berat melakukannya, yang berat melakukan saum Ramadan, bagi dia fidyah memberikan makan orang miskin. Faman tatawwa khairan huwa khairun lah wa antasumu khairul lakum. Iya. Barang siapa yang tatawwu ya, di sini maksudnya fidyah, maka ini adalah baik bagi dia dan barang siapa yang saum, ini pun saum baik buat dia. Ini dikatakan oleh para ulama adalah dalil yang dalilnya masih ada, teksnya masih ada, tetapi hukumnya diha dihapus. Ada juga barakallahu fikum hukumnya ada tapi dalilnya dihapus. Kalau ini apa tadi? Dalilnya ada, hukumnya dihapus. Ada lagi dalam Islam hukumnya ada tapi dalilnya dihapus dalilnya dihapus. Di antaranya rojan Rajam. Ya. Rajam ada dalilnya tetapi dalilnya dihapus mansuh hukumnya masih ada. Iya. Barakallahu fikum. Nanti ini ada di ilmu usul. Cuman sekedar masih gambaran saja. yeah. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan ah, kok di Al-Quran bebas milih mau saum atau mau fidyah ada dalilnya tetapi hukumnya mansuh sudah sudah dihapus marhalah yang ketiga atakidu ala fardhi saum ramadhana biduni tahyir yakni dikuatkannya kewajiban puasa Ramadan tidak ada lagi pilihan tidak ada lagi pilihan. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya. Barang siapa yang menyaksikan ya di antara kalian syahr bulan Ramadan masuk falyasumhu maka hendaknya dia salat. Ayat ini yang menghapus ayat yang tadi kita baca. Menghapus secara apa? Hukum. Iya. Wal hikmatu fi hadha tadarrud bitashri' anna sawma fihi naw'un masyaqqah, naw'un masyaqqah 'ala nufus Ya, fa aqada bihi shay'an fa shay'an. Ya, hikmah, kenapa saum Ramadan ini bertahap? Sesungguhnya saum ini adalah satu macam dari kesulitan bagi jiwa, berat, apalagi di sana panas 40 derajat bagaimana itu? Iya. Barakallahu fikum. Karena memang ini adalah amalan yang berat, maka syariat ini mensyariatkannya setahap demi setahap. Ya. Sampai pada kita sudah tidak ada lagi. Ya, insya Allah sudah mudah. Iya, dan kita rasakan. Iya, Indonesia tidak panas di sana. Di sana pun sudah lebih banyak AC-nya dibanding panasnya. Nah, barakallahu dan bagaimana berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga jangan lalu oh mereka ada pilihan, ada tangga, tanggapan masa juga tidak. Tidak, memang hukumnya sudah diha. Nah, hukum tahir sudah diha dihapus.